Apa yang telah lewat? Apa poin yang sedang kita bahas atau yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu? Hah? Masalah taat pada penguasa. Diperintahkan untuk mentaati penguasa. Ternyata di sini ada alistitna, ada pengecualian. Hada un lima sabaqa. Ini adalah pengecualian dari apa yang telah lewat.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 wa min ya'asillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya dalam neraka jahanam. Ada orang yang menentang Allah tersinggung. Ya wajar. Kami nggak mengatakan kamu. Apalagi munafikin. Yasabuna kulla sayhatin alaihim. Mengira setiap jeritan itu pada mereka. Oh saya itu. Oh, kurang ajar. Saya itu. Selalu merasa terkena. Yasabun kulla sayhatin alaihim. Humul aduwu fahdarhum. Yang tidak boleh kita mentayin. Adapun mentakmim mengatakan secara umum, membacakan ayat, membacakan hadis, kulluhum finnar illa wahida, semuanya dalam neraka kecuali satu.